Sunan An-Nasai. An-Nasai rahimahullah menyusun kitabnya As-Sunan Al-Kubro dan memasukkan ke dalamnya berbagai hadis sohi dan cacat. Kemudian beliau meringkasnya dalam kitab As-Sunan As-Sugro dan beliau beri judul Al-Mujtaba yang di dalamnya beliau hanya mengumpulkan berbagai hadis sohi menurut penilaiannya. Kitab inilah yaitu al-mujtaba yang dimaksud jika ada hadis yang riwayatnya dinisbatkan kepada An-Nasai. Al-Mujtaba adalah kitab sunan yang paling sedikit mengandung hadis loiv dan perawi yang dijarah. Derajat kitab ini berada setelah As-Sohihain. Ditinjau dari sisi para perawinya, kitab ini didahulukan daripada Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi karena beliau sangat berhati-hati dalam memilih para perawi. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, banyak perawi yang dipakai Abu Dawud dan At-Tirmizi yang ditinggalkan oleh An-Nasai dalam meriwayatkan hadisnya. Bahkan dalam meriwayatkan hadisnya, dia meninggalkan sejumlah perawi yang terdapat dalam As-Sohihain. Kesimpulannya, syarat An-Nasai yang digunakan dalam Al-Mujtaba adalah syarat yang paling ketat setelah syarat dalam As-Sahihain. An-Nasai bernama Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali An-Nasai. Disebut juga An-Nasaw, an karena dinisbatkan kepada daerah Nasa, sebuah negeri yang terkenal di daerah Khurasan. Beliau dilahirkan pada tahun 215 di, di Nasa, kemudian melakukan perjalanan untuk mencari hadis. Beliau mendengar hadis dari penduduk Ijaz, Khurasan, Syam, Jazirah, dan selainnya. Beliau tinggal lama di Mesir. Di sanalah beliau, karya beliau tersebar luas. Kemudian beliau pergi ke Dimash dan mendapat ujian di sana. Beliau meninggal pada tahun 303 Hijriah di Ramlah, Palestina dalam usia 88 tahun. Beliau meninggalkan karya yang banyak dalam bidang hadis dan ilal. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya dan memberikan balasan yang lebih baik atas jasa-jasanya kepada kaum muslimin.